والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim Memasuki ayat 161 dari An-Nisa firman Allah 1162 ya لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Tetapi orang-orang yang kokoh di dalam ilmu dari mereka dari ahli kitab demikian pula kaum mukminin mengimani yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada para nabi sebelummu mereka pula orang yang selalu menegakkan solat, menunaikan zakat, mengimani, beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka itu akan kami beri padanya pahala yang besar. Demikian Allah mengecualikan celaannya kepada ahli kitab pada ayat-ayat yang sebelumnya mereka makan riba, mereka makan harta orang dengan batil. Allah haramkan semula sesuatu hukum halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Dari celaan itu kemudian Allah kecualikan mukminin dari mereka, rasikhin fil ilm, yang mumpuni dan matang di dalam ilmu. Yahud semula mereka mengingkari bahwa ini haram diharamkan atas kami memang dari asalnya haram. Lalu engkau menghalalkannya. Maka keharaman itu Bukan kami penyebabnya, kata Yahudi. Memang dari asalnya sana, dari hukumnya. Dari awal memang diharamkan oleh Allah, bukan karena kezaliman kami, bukan karena... Mereka menafikan dan menolak kalau itu semua terjadi karena ulah dan kezaliman mereka. Ini yang dicela oleh Allah orang-orang zalim dan kufar dari mereka. Kemudian Allah katakan warasikhuna fil ilm atau lakini rasikhuna fil ilm. Ar-rasikh adalah asabit yang teguh, yang kokoh. Di dalam ilmu, dalam imannya, sabat, rusuh, Mereka ini seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu an seperti Ka'bul Ahbar dan yang serupa dengan mereka. Wal mu'minun ya muminin dari muhajirin maupun ansar dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengimani yang diturunkan kepadamu Quran ini demikian pula yang diturunkan kepada para ambia sebelummu demikian sifat mukminin dan rasikhin fil ilm Antara lain yang Ibnu Abbas sebutkan selain Abdullah bin Salam dan Ka'bul Ahbar, Sa'labah Ibnu Sa'yah, Asad, Zaid Ibnu Sa'yah, Asad Ibn Ubaid, dan mereka Islam begitu mendengar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tahu kebenaran Rasul dan kenabiannya. Mereka tahu itu dari kitab, dari Taurat yang ada pada mereka. Ar-rasikhuna fil ilm mereka ini tentunya kokoh dan kuat di dalam ilmu, di dalam imannya, dan orang-orang yang lama di dalam istiqomahnya, ma'ruf, dalam istiqomahnya, dalam sahabatnya, yang para ulama istilahkan lam tashubhum syaibah lam tashubhum syaibah orang-orang yang secara umum termasuk di umat ini para ulama yang rasikhin fil ilm mereka tentunya menjadi marja'iyah tempat merujuknya umat ini dalam menghadapi fitnah, menghadapi problematika, dakwah dan lain sebagainya. Rujukannya mereka para ulama, tapi tidak cukup hanya sekedar ulama, tapi yang rosihin fil ilm. Orang-orang yang lam tashubhum syaibah. Tidak ternodai keistiqomahannya. Orang-orang yang tidak tercoreng eh, sahabatnya di dalam al-haq, di dalam dakwah. Nah, mumpuni dan matang dalam kebaikan. Makanya disebutkan tentang ar-rasikhun fil ilm mereka ini orang-orang yang barat yaminu kalau bersumpah selalu dia tepati tidak dia ingkari tidak dia langgar wasadaqa dan jujur lisannya tutur katanya wastaqama qalbu dan istiqamah kolbunya di atas al-haq dia istiqamah wa wa farjah dan dia menjaga iffah kehormatan baik pada perutnya maupun farjinya. Artinya dia jaga agar tidak masuk dalam perutnya yang haram, yang syubhat, menjaga syahwatnya, tidak mengumbar syahwatnya ke sana kemari karena itu kehormatan er dia jaga Nah, mereka ini orang-orang yang Allah sebutkan sebagai rasikhin fil ilm di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang usia beliau sebutkan inna min ijlalillah ikram di syaibatil muslim dari kemuliaan yang Allah berikan dihormatinya dimuliakan orang yang telah beruban rambutnya muslim orang muslim yang sudah tua artinya dia dihormati diperintahkan umat ini untuk memuliakan dia dan itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan padanya. Uh, dalam segala hal secara umum didahulukan di majelis, nah, didahulukan apa misalnya ada bagian makan-makan ini bapak fulan dulu karena dia yang tua dan beruban rambutnya jenggotnya putih nah, kalau kalau tempat duduk terbatas ya dia dipersilahkan duduk dulu yang muda biar berdiri Almuhim, muhim semacam itu termasuk kehormatan kemuliaan yang Allah perintahkan untuk dirinya kalau itu hanya sekedar karena usia, sudah seperti itu, karena wibawa tua dan usia ini membawa wibawa pada orangnya, beda dengan anak yang masih muda masih ini. Kamu lihat jelas berbeda. Yang muda masih cekakaan misalnya ketawa, wah ini ngomongnya Kurang lihat beda dengan orang tua sudah wibawa diatur segalanya. Nah. Apalagi para ulama istimba dari situ kalau itu dibarengi dengan ilmu. Artinya dia tua di dalam ilmu. Tua di dalam dakwah. Ihdaudabat zuhuruhum fil ilm. Orang yang disebutkan sampai bungkuk istilahnya, punggungnya dalam ilmu karena terus duduk menelaah kitab, membahas, membaca. Syabat lihahum. Orang-orang yang beruban jenggotnya tua dia dalam istiqomahnya dia sudah mengerti al-haq, dia sudah mengerti tauhid, dia sudah mengerti sunnah, dia sudah mendakwakan tauhid, dia mengajarkan sunnah. Semenjak lama, mungkin sebelum kebanyakan dari kita lahir. Dikala sebagian kita masih asik main kelereng, masih asik layangan, masih foya-foya dengan masa mudanya, yang ini sudah tekun dalam ilmunya, dalam ininya. Baru kemudian Allah Alhamdulillah Allah kasih istiqomah pada kita Allah kasih hidayah Nyusul Adapun ini sudah tua Yang seperti itu yang disebut Rasikhin fil ilm Mumpuni dan kuat Teguh mereka Kokoh di atas Ilmu dan seperti itulah rujukan yang Allah perintahkan kepada umat ini ketika menghadapi masalah dan problem di dalam kehidupan mereka, dalam dakwahnya. Nah, kata Imam Ibnu Qutaybah, rahimahullah karena orang yang sudah tua seperti itu masyhur ditolak. Semakin masyhur keilmuannya. Artinya orang tahu fulan lama di dalam ilmu. Misalnya sekarang 2015, 10 tahun yang lalu di mana dia ngapain dia? Orang tahu dia sedang sibuk belajar ilmu, sedang ini, 20 tahun kemarin dia sedang ini, sedang itu. Walhasil diketahui semakin lama orang tahu dia di dalam ilmu, dalam istiqomahnya. Yang kedua, Ibnu Qutaybah sebutkan telah hilang dirasa aman ketajaman dan ketergesa-gesaan yang ada pada umumnya anak muda. Tidak bisa dipungkiri. Itu sifat jiwa muda. Ketajaman dalam artian negatif. Tajam dalam memfonis, tergesa-gesa dalam ini dan itu. Sudah, begini oh, kan saja sudah. Ya sudah, begini kan, wah, begini. Nah, anak muda yang tua nggak demikian. Nah, dan juga kata Ibnu Qutaibah karena lamanya dan banyaknya pengalaman dalam hidupnya membuat dia lebih santun dan lebih bijak dan itu ma'ruf orang yang banyak pengalamannya istilahnya banyak makan asam garam lebih bijak dan lebih santun karena dia sudah tahu pengalaman oh kalau seperti ini nggak bisa begini pengalamannya menunjukkan begini begini orang seperti ini pantasnya diginikan orang seperti ini begini walhasil semacam itu pengalaman yang muda nggak terlalu banyak pengalamannya masih minim nanti dia bersama berjalannya waktu terpleset dalam satu kasus misalnya, keliru dia. Ambil pengalaman satu, uh ternyata begini. Seperti ini nggak bisa diginikan, harusnya begini. Pengalaman dia pegangi dalam hidupnya. Satu kasus baru. Nanti dia keliru lagi, terpleset lagi. Dua kasus pengalaman, ya begitulah berjalan. Sehingga semakin dia orang itu semakin tua, semakin mumpuni, semakin santun. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Halim Dhu Orang yang santun itu orang yang punya banyak pengalaman. Tahu. Eh, jangankan dalam ilmu, dalam agama. Dalam dunia saja beda. Ya kan? Gampangannya dokter. Dokter muda masih koas dengan yang sudah senior. Ini ya, jelas beda. Ini masih belajar, betul dia tahu teori. Ya maaf kalau ada yang masih koas. Tapi dia perlu banyak pengalaman. Misalnya baru ngadepi kasus yang baru dia tangani. Ya apa ini pasien ini? Diapakan ini? Nah, Mungkin karena ketergesa-gesaan, karena muda, us, di bypass saja, diambil saja misalnya, di gini kan. gampangnya kalau naudzubillah misalnya dia di bidang tulang atau ini amputasi sudah. Padahal masih banyak alternatif lain. Bisa diginikan, bisa digitukan, apalagi pengalaman. Nggak perlu gitu, ini cukup diginikan. Sudah pengalaman yang senior. Ma'ruf itu hatta di dunia seperti itu. Yang lebih pengalaman, lebih santun, lebih matang, lebih lebih lebih segalanya lah. Nah, dalam segala hal bahkan. Nah, nah di dalam <clears throat> ilmu, di dalam dakwah terlebih-lebih lagi. Makanya selamat umat jika rujuknya dan pemimpinnya adalah rosikhin fil ilm. Rujuknya dia kembalinya kepada ulama-ulama yang rosikhin yang sudah matang tadi sifat-sifatnya yang Ibnu Qutaibah sebutkan. Sudah tua, mumpuni dalam ilmu, semakin matang, semakin santun, banyak pengalamannya, Tulangnya sampai diibaratkan bungkuk karena lama mentera kitab. Nah, wah kata. Nah. Rasihun fil ilm. Makanya mereka termasuk yang Allah sebutkan dikecualikan dari celaannya mengimani yang diturunkan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu wal muqiminas shalah mereka orang-orang yang menegakkan salat wal muqiminas shalah menunjukkan mereka orang yang menjaga ketaatannya karena tahu dan yakin kewajibannya faham itu perintah Allah yang harus dia tunaikan dan itu bukti semakin mumpuninya mereka dalam ilmu semakin taat wal mu'tuna zakat mereka orang-orang yang menunaikan zakat untuk mensucikan dirinya baik itu zakat dalam pengertian pensucian diri mereka dia sucikan dengan ketaatan dan ibadah dengan akhlak dengan ilmu amal saleh meninggalkan yang haram yang maksiat dia sucikan dirinya dengan itu Mu'tuna zakah. Dengan itu dia menunaikan zakatnya untuk dirinya. Atau juga termasuk di dalamnya menunaikan zakat hartanya. Jika hartanya mencapai nisab, ada haul badannya, dia keluarkan zakatnya juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir dan mereka beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir sebagai iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ulaika Sanu'tihim ajran azima. Mereka inilah orang-orang yang kami beri padanya pahala yang sangat besar. Nasallallahu min fadlih. Sehingga mereka menjamah antara ilmu dan amal, iman dan amal. Iman sangat kokoh dalam dirinya, ilmu itu sangat mumpuni mereka, dan mereka beramal Makanya kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an la takunu aliman hatta takuna muta'allima kamu tidak akan menjadi seorang alim sampai kamu mau menjadi muta'allim orang yang mau belajar orang yang mau mengaji dan duduk nah untuk ya bersabar untuk memahami dan menggali ilmu nah muta'allim kata Abu Darda wala takunu bil ilmi amilan wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila dan tidak cukup dengan ilmu itu kemudian kamu sekonyong-konyong menjadi seorang alim sebelum kamu mau mengamalkannya kamu amalkan ilmu maka kamu menjadi seorang alim hakiki yang rasikh fil ilm kamu berilmu kamu mengamalkannya wah kata Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah kunna nasta'inu ala hifdzil hadis atau ala hifdzis sunnah bil amali bih. Kami perkataan kami mengesankan jamak. Artinya seperti itu para ulama. Bukan hanya satu Imam Ahmad tapi mereka semua kami para ulama melakukan atau memohon bantuan pertolongan kepada Allah untuk perkara ilmu itu dengan kami mengamalkannya agar ilmu itu tertanam kuat di dalam hatinya agar ilmu itu benar-benar barokah dan bermanfaat ya dia yasta'in dengan pengamalannya mereka amalkan satu demi satu dari sunnah dari ilmu yang dia pelajari dia amalkan dia taati dia tahu ini haram dia tinggalkan dia jauhi nah dengan itu yud'a fi malakutis sama didoakan kebaikan disanjung-sanjung dimuliakan di kerajaan langit seorang yang alim amil yang berilmu dan beramal yud'a fi malakutis sama didoakan di kerajaan langit artinya di hadapan para malaikat sangat mulia mereka dengan itu seseorang mencapai derajat ihsan dan kita tahu ihsan derajat paling tinggi hadis Jibril ma'ruf Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Al-ihsan ma'ruf. Allah menyebutkan tentang dua nabinya, Yusuf dan Musa alaihi wassalam. Allah sebutkan tentang Yusuf walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman begitu beliau dewasa besar Yusuf kami beri padanya hukum dan ilmu Allah tutup ayat diakhiri wa kadzalika najzil muhsinin demikian kami membalas orang-orang yang muhsin maka jika kamu ingin termasuk dari barisan muhsinin, alaika bil ilm. Alaika bil ilm. Wajib bagimu ilmu. Terkait Nabi Musa pula alaihi salam. Allah sebutkan falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Begitu Nabi Musa dewasa, besar, beranjak gede, dan sempurna sudah beliau ciptaannya kami berikan padanya hukum dan ilmu sama Allah akhiri ayat wa kadzalika najzil muhsinin dan demikian kami membalas orang-orang yang ihsan muhsin bil ilm dengan ilmu orang mencapai derajat ihsan besar keutamaannya Nah, di ayat pula di surat Ibrahim Allah sebutkan Alif Lam Mim Kitabun unzila ilaika Kitabun anzalnahu ilaika Litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur kitab yang kami turunkan kepadamu Rasulullah SAW dalam kitab ini ilmu untuk kamu dengannya mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya dari kegelapan syirik dari kegelapan kufur, dari kegelapan bid'ah, dari kegelapan maasi, dari kegelapan ini, kejahilan, jahiliyah, menuju cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya ta'ah, cahaya sunnah, cahaya ibadah, cahaya akhlak, wahakata. Maka kalau kamu ingin membebaskan dirimu dari kegelapan, menuju cahaya. Terlebih kemudian kamu ingin membebaskan orang lain. Kamu ingin keluarkan mereka dari kegelapan umat ini, masyarakatmu kepada cahaya alaika bil ilm. Wajib bagimu ilmu yang tidak punya ilmu tidak akan bisa mengeluarkan orang, mengentaskan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yang ada habis terang kembali lagi gelap dan dalam kegelapan yang dalam. Nah, Hanya disebutkan kalau mereka yang suka pokoknya berdakwah susah. Allah sabillillah sudah. Sabil. Nah, keliling ke sana kemari. Tobat sudah, ya Allah keluar sabilillah, huruj, karkun. Wala dia punya ilmu, wala faham alif bakta. Pokoknya visabilillah sudah keluar. Sekian hari, sekian hari. salah satu dari mereka baru bertobat. Oh, dulunya pelaku maksiat ini itu sudah apa istilahnya dugem apa? Walhasil dinasehati ini itu sama mereka. mangis, Wah ini gini gini gini. Udah tobat kamu pengen tersambut rabus. Ikut bersama kami. Keluar. Kuruj. Keluar. Masuk masjid. Habis sholat. Fulan. Kum. Diri. Ayo sampaikan ke jamaah semua kalau kamu dulunya begini begini, benar bertobat Assalamualaikum warahmatullah cerita dia ya jamaah saya ini dulunya pelaku ini saya maksiat ini maksiat itu begini begini begini walhamdulillah atas jasa mereka mereka ini nah, saya bertobat pada Allah saya begini begini. Ah, selesai pindah lagi ke kota lain desa lain masjid lain habis sholat jamaah gum diri Serang, sampaikan. Ya jamaah. Nah, saya dulu pelaku maksiat. Wallah, dunia gelap sudah. Maksiat ini itu saya melakukan ini, saya melakukan itu. Saya alhamdulillah sekarang bertobat atas jasa mereka-mereka ini. Saya sekarang berdakwah jalan Allah gini gini gini gini. Nah, pindah masjid lain berikutnya lagi. Kum. Diri. Maaf. Nah, setelah sekian kali saya katakan ya jamaah. Demi Allah ini di masjid satunya. Saya sekian tahun berbuat maksiat. Saya lakukan berbagai macam dosa. Hampir tidak ada yang tidak pernah saya lakukan. Tapi demi Allah, selama saya bermaksiat itu tidak ada yang tahu kalau saya bermaksiat. Gara-gara mereka-mereka ini terbongkar semua kemaksiatan saya. Disuruh ceramah di sana, suruh ceramah di sini, ngaku melakukan maksiat ini, ngaku maksiat itu. Wassalam sudah tidak akan <laughs> ikut lagi oleh mereka. Bagaimana dia mengeluarkan orang dari kegelapan? Ilmu nggak ada. Orang baru mentas, orang baru jadi baik, jadi ini, ya Allah, gum diri ceramah. Ya Allah, sampaikan. Nah. Alhasil. Nah, sebagian mereka dijuluki Abul Kafan. Eh, dia antum tahu tentunya namanya masjid awam di masjid dimanapun lah kebanyakannya soft awal soft kedua orang tua-tua kan CBCG eh, orang sudah umur sudah ya, masya Allah rajin lima waktu yang sudah tua-tua ini. Nah, ini hamba Allah Abdul Kafan ini selalu membawa kafan, kain kafan. Nah, begitu selesai salam imam, wala pamit wala izin, langsung naik mimbar. Di atas mimbar langsung digeber kafannya. Ingat jamaah, kalian akan mati. Kafan ini akan membungkus kalian di depan orang tua-tua. <laughs> Sampai diusir. Nah, diusir nggak boleh ini. Tersinggung orang tua-tua ini. <laughs> Dikasih kafan. Ya maunya mungkin berdakwah ingat mati atau maunya memberi mau itu tentang ajal atau ini untuk tobat, untuk ini untuk ibadah, untuk tapi dengan cara kejahilan, kebodohan. Nah. Walhasil subhanallah. Nah. Masuk itu Belum. Isya. Nasallallahu taufik. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين